Faman tarakaha faqad kafar. Siapa orang yang meninggalkan salat berarti telah menyatakan kekufuran. Gampangannya begini. Bedanya kita sama Nasoro, sama Kristen Katolik, sama Konghucu Hindu Buddha, sama penyembah berhala atau yang lainnya, bedanya apa sih? Kalau dikatakan berpuasa, orang-orang selain kita juga berpuasa. Mereka juga berpuasa berpuasa. Malah kalau kita mempelajari bagaimana agama Hindu di hari Nyepi, dia itu berpuasa bukan hanya tidak makan, tidak minum dari segala aktivitas. Gak boleh bekerja, gak boleh ke sawah, suara bahkan daripada berbicara diem suaranya sepeda motor nggak ada suaranya mobil nggak ada suara bahkan puasa daripada segala cahaya nggak ada yang masak nggak ada yang lampu hidup bahkan bandara airport libur wah lebih soroh satu hari satu malam menengdek kalau berbicara masalah sosial bantuan ya kalah sama orang Nasoro orang Nasoro bagi-bagi duit begitu bagi-bagi beras Kalau berbicara pergi ke Mekah, yang penting punya paspor ngaku muslim bisa sampai ada di sana walaupun orang munafik. Wong sekarang mau ditangkap gara-gara korupsi berangkat ke Mekah katanya. Ada yang umroh, ada yang haji, perlunya singitan. Kalau begitu yang membedakan Orang yang mukmin dengan orang yang kafir adalah sholat lima waktu. Agama lain tidak punya sholat lima waktu. Karena itu kalau ada orang ngaku beriman tapi nggak sholat nggak kebukti imannya, nggak kebukti. Disinilah dikatakan siapa orang yang meninggalkan sholat berarti menyatakan kekufuran dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal kafir temenan pak tapi jemhur ulama menyatakan jika kalau meninggalkan sholat karena malas tetap meyakini kewajiban sholat maka hukumnya adalah tetap muslim tapi jika meninggalkan sholat dengan meyakini sholat nggak wajib maka hukumnya murtad kafir Wa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qol dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Man hafadha siapa orang yang menjaga ala salati atas melaksanakan salat enggak enggak pernah ditinggalkan salat bahkan melaksanakan dengan berjamaah lima waktu di masjid lagi akramahullah maka Allah memuliakan itu man bi khamsi khisalin dengan lima perkara kurang titiknya itu khisal kha Siapa orang yang jaga salatnya lima waktu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan lima perkara mulia. Pertama, Yarfa'u anhu dhaiqal aishi. Yarfa'u Allah mengangkat anhu daripada itu man dhaiqal aishi sempitnya kehidupan. Wa adzabal qabri dan adab kuburan. Siapa orang yang menjaga sholat lima waktu pertama hidupnya di dunia akan bahagia tidak sampai sempit kehidupannya tahu sempit nggak sampai ada orang masuk ruang AC seharusnya apa dingin kan tapi dia hatinya panas pikirannya panas Ini orang yang sempit urusan dunia. Ada orang tidur berebah di atas kasur spring bed. Tahu spring bed nggak teman? Nggak tahu ya? Kasur yang empuk itu loh, bisa mendal. Tapi nggak bisa tidur dia. Sumpek Ada orang rumahnya bagus, nggak kerasan di rumah. Kaya raya, tapi tukaran terus. Urusannya ruwet terus. Ini orang kehidupannya adalah sempit. Ruwet. Sama istrinya tukaran sama anaknya pegel terus sama tetangganya nggak cocok kumpul loh binatang mari kenapa bisa demikian sholatnya nggak benar tapi kalau orang menjaga sholat maka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sempit tadi itu. Bahagia walaupun rumahnya gubuk. Subhanallah, akor satu keluarga. Istrinya patuh, anak-anaknya nurut. Has, uangnya nggak seberapa, makannya kadang-kadang dua kali, nggak bisa tiga kali, tapi mesem terus. Majelis taklim hadir terus. Kadang-kadang Masya Allah goncengan lanang wedok. Tenang begitu. Tidur di atas amben ngorok. Walaupun gak ada kipas angin rumahnya dingin rasanya. Ternyata, Masya Allah, orangnya jaga sholat. Bukan hanya sholat lima waktu, tahajud istiqomah. Sunnah-sunnah istiqomah, duha istiqomah. Nikmat kehidupannya. Ada yang model ketiga, rumahnya gubuk. Pekerjaannya Ya seadanya beca cuma judi, gak sholat, mabuk. Tambah nemen ini. Melarat dunia, melarat akhir. Akhirat ini. Khosirat dunia wal akhirah. dari wal khusranul Udah melarat dunia, melarat akhirat. Itu adalah melarat yang sangat nyata. Ya, oh wis kerjane becak mlebu rokok, Misalnya wis kuli timbak-kembak di kuburan. Hati-hati. Dah, sudah takdirnya. Duitnya dikit, sholatnya yang banyak. Biar kaya di akhirat. Udah takdirnya. Dia tadi itu nggak dipilih jadi RT apa mana jadi kepala desa nggak punya pangkat nggak apa-apa jadi orang pangkat nanti ada di akhirat begitu kan seharusnya ini enggak udah dibenci di dunia sama orang dibenci nanti di akhirat oleh Allah naudzubillah minta alik sholat yang benar Siapa orang yang sholatnya benar, jaga sholat, maka Allah angkat dari daripada dia kehidupan yang sempit, dijadikan kehidupannya berbahagi. Ya. Yang kedua, wa yurfa'u anhu azabul qabr. Akramahullah. Yarfa'u anhu azabul qabr. Allah mengangkat dia dari azab kubur di dunia kehidupannya dia bahagia di kuburan selamat daripada adab kubur jadi di kuburan itu begini Pak orang masuk kuburan ah, kuburannya itu antara dia di dalam nikmat atau dalam ah, adab Al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kuburan itu kalau enggak jadi kebunan surga, ya jadi jurang neraka. Nabi pernah bersabda begini. Ma ra'aitu mandaran afdha'a minal qabri. Belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Kalau sampean masuk neraka bareng-bareng disiksa. Ya sakit, tapi enak barengi. Kalau ada di kuburan ijen, nggak usah disiksa wis uripo ijen kon seneng ndak? Nggak usah disiksa, urip ijen cuma ijen denger-denger mangane sate cuma ketemu tembok dok muka tembok belakang tembok kanan tembok kiri tembok sempit lagi apalagi disiksa sendiri ya apa sumpeke karena itu Sina Uthman bin Affan ini menantu Rasulullah dua kali tidak gampang jadi menantunya Rasulullah. Menantunya orang sungi ya isoro. Sing ngenteni istikharah Apalagi menantunya Rasulullah pasti sudah pilihan yang paling tepat. Tidak mungkin akan diterima kecuali karena ada perintah dari beratu Tuhan. Dua kali jadi menantunya Nabi. Sina Uthman bin Affan radhiyallahu an kalau dengar cerita kiamat dia ya takut, dia ya nangis, tapi biasa-biasalah. Neraka juga takut, nangis biasa-biasa. Sina Uthman itu gembeng, Pak. Nangisan gitu. Tapi kalau sudah cerita kubur, gemeter pucat. Kalau sudah ada jenazah seperti orang ketakutan begitu. Sayyidina Utsman ini. Utsman keraton rokok antek telu lek jenazah. Ditanya, Sayyidina Uthman sampean itu dengar cerita neraka kok biasa nggak seberapa takutnya cerita kiamat masyar kok biasa nggak seberapa takutnya kok kelihatan kalau ada cerita kuburan kok seperti begitu ketakutan kata Sayyidina Uthman sami'tu Rasulullah SAW yagul aku dulu mendengarkan sendiri keterangan dari Nabi Al-Gabru أول وضد أو أول منزل من منازل الآخرة فمن وجده خيرا فما بعده أيسر فمن وجده شرا فما بعده أشد kata Sina Uthman Aku mendengarkan Rasulullah menerangkan kuburan ini tempat pertama manusia setelah keluar dari dunia menuju akhirat. Masuk mana sampean? keluar dari dunia mau ke akhirat masuk mana dulu kuburan dulu tempat pertama manusia masuk setelah keluar dari dunia menuju ke akhirat faman wajadahu barang siapa yang mendapatkan kuburannya tempat pertama itu adalah kebunan surga setelahnya tambah lancar tambah nikmat tambah bagus tapi kalau udah mendapatkan jelek kuburannya, siksa, setelahnya semakin dahsyat. Aku khawatir yang aku dapatkan kuburanku siksa, maka setelahnya kiamatnya tambah berat, tambah berat, tambah dahsyat, akhirnya masuk neraka. Ternyata wedi Zainal Utsman masih. Lu kok kuat sampean cik wani nih? Cekakaan di kuburan. Kuburan mari mari betul mati, ini rasa Masya Allah. Sayyidina Uthman bin Affan bagaimana dia? Kemudian kita yang berlumuran dosa ini merasa aman seakan-akan dia akan mati mendapatkan kuburannya ke bulan surga. Siapa orang yang menjaga sholat lima waktu, maka dia akan dinyatakan selamat daripada adab kubur. Yang kedua, hidup di dunia dalam keadaan bahagia, kedua selamat dari adab kubur. Yang ketiga, wa yu'tihi dan Allah memberi kepada siman kita bahu kitabnya siman biyamini dengan tangan kanannya nanti di akhirat setelah manusia bangkit daripada kubur dikumpulkan ada di mahsyar setelah itu turun dari langit kitab bukan bon ya kitab bukan agenda kitab apa kitab tulisan daripada amal perbuatan manusia jadi sampean pak Bu ngelirik gitu loh. Iku ana catatane nanti. Jam sekian hari ini tanggal sekian ngelirik ada di sini ndelok wong wedok tuwek. Ono kabeh catatane. ada catatan semuanya itu. Sampean mesem ono cerita nih, mesem. Dicatat, oh mesem karena menghina, oh mesem karena seneng. Semuanya ada ceritanya Dan nanti sampai di saat itu dikasih ingat semuanya. Iling kabeh kalau sing lali. Si si si. Bener tak Daono. Iling KB Turun dari langit. Nah, di situ ada dua macam. Ada orang yang menerima dengan tangan kanan, ada menerima dengan tangan kiri. Tangan kiri. شيء تراوي فأما من فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيدعو ثبورا ويصلى سعيرا Nanti ada orang yang menerima dengan tangan kanannya. Oh, berarti hisapnya lancar, masuk surga gampang, dan ketemu sama keluarganya lagi ada di surga bahagia. Tapi ada orang yang menerima di belakang punggungnya. Kenapa di, menerima di belakang punggungnya? Tangan kanannya diikat ada di leher, tangan kirinya ini seperti dikasih apa namanya kayu gitu diikat ke belakang. Turun kitab, nerimanya dari mana? Ini diikat nggak bisa nerima. Berarti harus dengan tangan kiri di belakang bung punggung. Lah kalau sudah begitu itu tanda dia orang akan disiksa. Baru dia menjerit-jerit, dia akan menyatakan wah suburo celaka celaka celaka. Setelah itu dia pasti masuk neraka neraka naudzubillah min dzalik hmm? tapi orang kalau jaga sholat lima waktu dijamin dia akan menerima buku laporan amalnya dengan tangan kah? kanan wa yamurru 'ala sirati kalbargi yang keempat Orang yang jaga sholat lima waktu yang muru melewati alas siroti di atas jembatan sirot kalbargi seperti kilat. Jembatan sirot itu jasrun mamdudun alamat ni jahannam. Jembatan yang terbentang di tengah-tengah neraka jahanam. Jadi jahanam kok jurang gitu, Pak. ada tepinya tepi yang pertama tepi mahsyar tepi yang kedua menuju ke surga Turun surga sih an lah sebelum masuk ke surga harus lewat jembatan tadi itu wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها jiziyah. Siapa orang? Semua orang harus lewat jembatan itu. Masih nabi, masih rasul. Lewat. Cuma jembatan ini cuwili. Bukan jembatan layang. Bukan jembatan Suramadu kalau sampai kecemplung di Suramadu seger sih an, laut sebabnya bawahnya. Tapi ini sampai kecemplung langsung diterima neraka jahanam. Kecil jembatan yang harus dilalui. Lebih kecil ada gumina sya'roh, lebih kecil dari satu rambut. Ada lagi yang menggambarkan satu rambut dibagi tujuh. Saya bilang. Cuma wa ahadu minasayfi tajamnya lebih daripada pedang secara akal kon dekek sikilmu langsung dari loro suwek kabeh secara akal tetapi orang yang jaga sholat lima waktu dijamin baru menaruh kaki langsung sampai ke seberang secepat kilat dia akan bisa melewati jembatan sirot yang sangat panjang dari itu dan sangat berbahaya oh no. Sholat lima waktu Wayat kulul jannata Dan yang kelima Orang yang jaga sholat lima waktu Masuk surga Bighairi hisab Dengan tanpa dihi dihisap Dilihat bukunya Oh bagus sholatnya bagus Eh melbu melbu Gampang enteng tapi kalau sudah sholatnya berantakan, apa oh, sholat berantakan? Bakal ditanya, sorot tak kamu sholat? Kaki kamu tidak lumpuh? Badan kamu tidak cacat? Badan kamu sehat walafiat? Tuku kamu juga laris? Kenapa kamu nggak sholat? Oh harus dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Karena itu ojo dolenan sholat jangan dianggap enteng. Sholat itu adalah masalah utama dalam aga agama. Wa man tahawana bis salati ngatasi dari petani lu sibuk dak salat. Kok iso? Nah kalau sudah petani, sibuk tidak sholat, yo oh, boleh pak beribu gede ini siapa suruhan. Lo ngatasi jadi supir itu sudah tidak sholat. Mandek harus dilu 10 menit sholat bisa. Berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat. Ngatasi jadi satpam itu tidak sholat. Jadi direktur jadi apa kamu? sholat yang benar. Jadi pegawai biasa nggak sholat, bayaran setiap hari 20 ribu nggak sholat. Lah kalau sudah satu hari dua juta, yo ya, apa modelmu? Karena itu jangan dibuat enteng, sholat yang benar. Sebaliknya, wamanta wana barang siapa yang meringankan ngentengno bisolati terhadap solat agoba azaba menyiksa hu kepada siman Allahu Allah bi khamsa asyrata uguba dengan libab 15 macam siksa orang kalau ngentengkan solat sholat nggak sholat atau nggak sholat sama sekali atau ditunda-tunda sampai keluar waktunya enteng sholat maka Allah akan menyiksa 15 siksaan sitin fit dunia 6 siksaan ada di dunia wa thalatin indal maut 3 siksaan pada waktu mati pas wayai mati Wathalatin dan tiga siksaan fiduhuli di dalam masuknya siman fil kubri di kuburan tiga siksaan bagi orang yang meninggalkan solat ketika masuk kubur Wathalatin dan tiga siksaan inda robi ketika menghadap robi Tuhannya siman nanti di kiamat di masyar ketika bertemu dengan Tuhan ai mauqifil qiyamah yaitu di tempat berdirinya di kiamat 15 ini dibagi ada adab di dunia ada adab waktu mati ada adab ketika dikubur ada adab ketika di masyar ada adab ah, ah, ada azab ketika di akhirat kita bahas adab yang di dunia dulu ya ada berapa adab di dunia tadi? enam ya saben rungok lagi Fa'amalawati Adapun yang Adab-adab yang Di dunia di dunia Bagi orang yang ngentengkan sholat Fal'ula Adab pertama Tunza'ul barokatu Dicabut berkah Min umrihi Daripada umurnya Siman umurnya tidak berkah makmur nggak berkandak uripe soro terus Masya Allah duit banyak kalau dibuka kulkas tahu kulkas kan sampai? lemari es dibuka Masya Allah mulai buah-buahan Eropa sampai buah-buahan keraton ono kabe anggur Amerika apel Australia juwet ono saking komplitih mulai daging hewan darat hewan laut hewan udara hewan planet ono kabeh Saking komplitnya. Sayur-sayuran komplit. Cuma tidak boleh makan semuanya. Kenapa? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung, paru-paru, gagal ginjal, komplit kabeh penyakit. Mangane cuma bubur di tulang bu bubur seneng enakan sing sehat mangan sambel ambek kelodok nggih walaupun makanannya kucing tapi ini nikmat daripada ada semuanya tapi tidak boleh makan tapi tidak boleh mah makan Mobilnya bagus. Bagus mobilnya. Cuma duduk di atas kursi roda. Tidak bisa apa-apa. Umur isi enam, Masih saya tahun. Duduk di kursi roda, lumpuh kakinya, tidak bisa apa-apa, digendong. menengkut jegidek ada di jegidek ada di mobilnya loh. Nikmat mana? Sepeda pancal tapi sehat. Nah. Belum lagi istrinya judes ngamuan. Duh mas, cik suwi ini tidak mati-mati sampean mas. Males makan ditampek. lagi anaknya nggak dididik, yang satu pecandu narkoba. Yang kedua urusan sama polisi diuber-uber. Kenapa? Malsu sana, nipu sana. Yang ketiga anak perempuannya hamil di luar nikah. Seneng kira-kira. Na'udzubillah. Tidak berkah umurnya. Ternyata diteliti, nggak sholat. Ruwet terus, tidak sholat. Ya. Tidak sholat. Lu itu seenak si Sugi ini. Sugi punya mobil tapi tidak bisa merasakan nikmat melarat sibuk loro kabeh awake. Nonton sepak bola ndak salat naik truk lugur pecah kabeh putul tangane, putul sikile, mari ngono mangane puhung tok sampai bedegelan. apa oh, urip ini ini hati-hati ya. orang yang gak sholat dicabut berkah umurnya kalaupun umurnya tua tuwek tuas kono kali ini kalau kambing punya anak banyak manfaat sapi punya anak banyak manfaat tapi kalau orang nggak berkah umurnya dua anak akeh fitnah kape hati-hati gara-gara ndak sholat itu yang pertama yang kedua siksa yang kedua di dunia ini ya wathaniyatu tumha si masolihin fi wajhi adab yang kedua bagi orang yang ngentengkan solat yang meringankan solat dihapus si masolihin tandanya orang-orang yang soleh min wajhi daripada wajahnya itu man kita serem wajahnya Masya Allah awak awake kaya batik tato kabeh wajahnya Masya Allah kelihatan serem irunge dikei anting-anting bukan kuping itu Masya Allah mari dikasih lagi bibirnya dipatik Model-model sampai lihat. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang ya yuk tunggu yuk, ya yuk pegel. Tak delok. Wis raine gedek gedek Gedhek dobol bisa. dikasih anting-anting macem-macem rambutnya jembrak kaya leak nak rune ngamen jauh duit 500 sewu astagfirullahaladzim tak pikir gue pabrik itu aku nasib umat Islam cik bongo setengah mati model begitu Kenapa dia nggak jadi orang soleh, sujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan bantuan Allah. Anda lihat wajahnya mereka orang-orang nggak -orang sholat, delon wajah. Orang-orang yang sholat, subhanallah, tampak kesolehan dalam wajahnya. Tapi orang yang nggak sholat, Sampai sampai kalau ngelihat singa di televisi itu ada film-film binatang, seneng deh lo, Waduh singa. Walaupun serem singa tapi enak kalau dilihat. Ojo enak sampai dipangan, pangan Enak kalau ngelihat. uh ada lagi beruang, ada lagi ular. Seneng lihat tadi itu kita akan mengucapkan subhanallah hebat gitu bagaimana mereka tadi itu dalam kehidupannya yang penuh dengan tantangan telon wajah wong gak sholat, aduh enakan nikmatan delok ulo nikmatan delok beruang anda lihat orang yang gak sholat bagaimana wajahnya dicabut wajah kesolehan daripada wajahnya simahum fi wujuhim min adari sujud Allah mensifatkan orang yang bersama Rasulullah wajahnya nampak berseri-seri daripada bekas sujudnya yang ketiga tak terusno ya sampai titik ya wathalitha adab yang ketiga kullu amalin ya'malu dan semua amal ya'malu yang ia man mengerjakannya hu itu kullu amal la yu'ajiruhu tidak memberikan pahala Allah hu kepada siman layu la yu'ajiruhullahu alaihi atas itu amal orang yang nggak sholat Masya Allah Ustaz Habib dia baik sama tetangga bagi-bagi duit bagi-bagi beras keadukan ada tidak dapat pahala bangun masjid tiga tapi nggak sholat nggak dapat pahala nggak diganjar sama Allah syaratnya amalan sela ibadah diberi pahala dengan catatan harus melaksanakan so sholat api oh urusannya di dunia tapi kalau sholat tidak benar elek nanti di akhirat Wes biar enggak panjang-panjang tak teruskan warabiatu dan azab yang keempat di dunia bagi orang yang ngentengkan yang meringankan salat layar fa'u tidaklah Allah mengangkat lahu bagi orang yang meninggalkan mengentengkan salat duaun doa ila samai ke langit Jangan sampai kepada Allah munggah yang langit dah iso. Artinya doanya ditolak. Masya Allah Ustaz. Kalau sudah wiritan dongo, oh, panjang, tapi nggak sholat, nggak diterima. Nggak diterima tuh nggak nih. Oh jojo dongo nggak sholat kan? Dah, saya teruskan. Yang ke lima, wal satu yang kelima macam adab di dunia Laisa lahu tidak ada bagi orang yang nentengkan sholat haddun bagian fi doa solihin dalam doanya orang yang soleh. Sampai ini setiap hari didoakan dong Dalam setiap sholat sampai didoakan. Doanya begini. Ihdinas siratal mustaqim Berilah petunjuk kami Semuanya orang Islam Jalan yang lurus Hitunganlah sampai hidayat Ada doa juga Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin Salam bagi kami dan bagi hamba-hambamu yang soleh Didoakan sampai kalau Jumat Allah maafir lil mu'minina wal mu'minat ditunggak no sampean. Tapi kalau sampean nggak sholat nggak dapat bagian doa. Doa. Nggak dapat bagian do doa. Wasa di satu yang keenam yang terakhir macam adab yang di dunia. Takhruju ruhuhu keluar ruhnya orang yang meringankan sholat bighairi iman dengan tanpa iman alias mati su'ul khotimah orang kalau nggak sholat telan soro mati nih kalau nggak betul-betul dapat hidayat Allah matinya su'ul khotimah na'udzubillah minta adik kadang-kadang mati nih batang kadang-kadang matinya tidak terhormat ya Allah mudah-mudahan selamat karena itu anak-anaknya sampean adik-adiknya sampean keluarganya sampean tonggo-tonggone sampean kasih tahu ojo nggak sholat biar selamat dari adab sumber adab itu adalah karena orang tidak melaksanakan sholat, sholat tegur nanai sampean kalau nggak sholat ojo dijarno paham bu biar selamat anaknya sampeyan biar dia tadi itu menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah oh, nanti insya Allah pengajian berikutnya macam-macam adab orang yang ngeringankan sholat ketika mati opo modeli mati nih wong sing tidak sholat iki opo pak kali masuk kuburan kuburan ini orang yang nggak sholat gimana nanti betul-betul menakutkan mengerikan alhamdulillah minta